المؤلف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين dan ingatlah Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, disebutkan bapaknya di sini karena bapak beliau yaitu Azar adalah dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya. Bahkan dialah yang membuat berhala bagi kaum musyrikin ketika itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya al-hidayah terutama hidayah taufik wal qabul adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. dan juga menyesatkan siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita dapatkan dari kalangan al-anbiya yang mana orang-orang terdekat mereka justru adalah orang-orang yang tidak menerima dakwah dari alam biak tersebut ya seperti Nabi Ibrahim bapak beliau tidak menerima dakwah termasuk yang menentang dakwah Nabi Lut ya istri beliau juga termasuk yang terkena azab Nabi Nuh anak beliau ya termasuk yang tenggelam ketika banjir besar melanda ya dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya al-hidayah biadillah hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala wa id ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku bara berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi illalladzi fatarani fa innahu sayahdin kecuali dari yang telah menciptakanku karena dia akan berikan hidayah kepadaku Ikhwani fiddin rahimahullah rahimakumullah Di dalam ayat ini terdapat secara gamblang makna la ilaha illallah ya makna la ilaha illallah bahwasanya yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Bukan pengesaan Allah dalam perkara rububiyah. Ya, bukan itu yang diinginkan. Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun Sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi Illalladhi fatarani Kecuali dari dat yang telah menciptakanku Ini persis makna la ilaha illallah. Di mana kita sudah jelaskan bahwasanya pada la ilaha illallah di situ ada nafi dan di situ ada isbat. Ada penafian yang dinafikan adalah keberhakan selain Allah untuk diibadahi bukan wujudnya wujudnya banyak ala al alihat al al alihat ilahan wahida apakah dia hendak menjadikan eh, ilah-ilah yang banyak itu ilah-ilah yang banyak banyak ilah banyak Tuhan ya tapi apakah memiliki hak untuk diibadahi ya Tuhan dalam artian sesuatu yang diibadahi bukan Tuhan yang hak tapi sesuatu yang diibadahi banyak, ilah yang diibadahi banyak, ma'bud itu banyak. Ya. Karena itu menggunakan sirah umum. Mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya. Berlepas dari dari ibadah kenapa? Karena mereka tidak berhak untuk diibadahi. illalladzi fatoroni ini sama dengan illallah kecuali zat yang telah menciptakan ya lo kenapa sekarang Nabiullah Ibrahim tidak menggunakan ibarat illallah misalnya kenapa menggunakan ibarat illalladzi fatarani kecuali zat yang telah menciptakanku disebutkan ada dua faedah dari penggunaan ibarat ini ya kata Syekh Nusaimin rahimahullah wa fi qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam illalladzi fatarani walam yakul illallah faidatan pada perkataan Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam illal ladzi fatarani kecuali yang menciptakanku yaitu beliau berlepas diri dari seluruh apa yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, oleh kaumnya, oleh bapaknya, ya, oleh Namrud. Kecuali satu saja yang beliau tidak berlepas diri, yaitu yang telah menciptakannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala maklum. Tetapi kenapa beliau menggunakan kata illalladzi fatarani? Di situ ada dua faedah. Al-ula al-isyarah ila illat illati ifradillahi bil ibadah. Sebagai isyarat ya kepada sebab pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Li'annahu kama annahu munfaridun bil khalqi fayajibu an yufrada bil ibadati. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam penciptaan. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mencipta maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diesakan dalam perkara ibadah. Ya. Illa alladhi fatarani kecuali yang telah menciptakanku artinya kalau dia zat Allah adalah zat yang menciptakanku kenapa aku beribadah kepada selain dia kepada yang bukan menciptakanku ini sebagaimana Allah ya adalah zat yang maha pencipta maka konsekuensinya adalah hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi karena ilah-ilah yang lain selain Allah adalah makhluk ya berhala-berhala bahkan dibuat oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim Azhar dibuat oleh tangan manusia sendiri bagaimana ya seorang itu beribadah kepada apa yang dibuat oleh tangannya sendiri seorang beribadah maknanya dia itu betul-betul menyerahkan dirinya memasrahkan dirinya kepada yang diibadahi menghinakan dan merendahkan dirinya kepada yang diibadahi. Bagaimana bisa seorang itu merundukkan dirinya, merendahkan dirinya kepada sesama makhluk, bahkan kepada derajatnya yang lebih rendah daripada manusia? Ya, kepada yang memang memiliki ya, kedudukan di sisi Allah seperti para malaikat, para alambia, itu saja mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Apalagi ya perkara-perkara hal-hal yang derajatnya jauh lebih rendah daripada manusia. Bagaimana orang itu bisa merendahkan dirinya kepada perkara tersebut? Ini aneh. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pula yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Asaniyah al-isyarah ila butlani ibadatil asnam. Faedah yang kedua adalah isyarat terhadap batilnya peribadatan kepada berhala-berhala. Lianna halam tuftirkum hatta ta'buduha Karena berhala-berhala tersebut tidaklah mereka yang menciptakan kalian. Kenapa kalian beribadah kepadanya? Ya, ini menggunakan atau berdalil terhadap perkara rububiyah rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada perkara uluhiyah Allah. Ya, dan ini banyak sekali digunakan uslub yang seperti ini dalam Al-Qur'an. Ya, begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayudzam bil a'dham?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Ya. Dosa terbesar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang menciptakanmu. Nah, ini sama ya sama maksudnya sama Allah yang menciptakanmu kenapa engkau jadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam keadaan tandingan tersebut ya tidak menciptakanmu tidak menciptakan dirinya sendiri tidak bahkan tidak memiliki kekuatan apa-apa ya lemah ya bukan dia yang menciptakan alam tidak pula dia berserikat dengan Allah ketika menciptakan alam tidak pula dia membantu Allah dalam menciptakan alam tidak ada apa-apanya tidak ada perannya sama sekali ya berhala-berhala yang kalian sembah ya kita ma'ruf bahwasanya Nabiullah Ibrahim mereka, beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, ini hujah. Bagaimana kok Tuhan bisa hancur? Cuma karena kebencian, gelap mata dan juga gengsi yang menguasai akhirnya beliau dihukum. Ya, dilemparkan kepada api yang sangat besar, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu pelajaran buat kita, loh. Ya, kenapa kok bisa dihancurkan? Kita ceritakan pada teman sebelumnya bagaimana ya ayah seorang sahabat yang dia dibuang berhalanya ke kotoran sekali dua kali tiga kali akhirnya nyadar ya kalau memang dia pantas untuk dibadahi pantas untuk kita ya merendahkan diri padanya Ya harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata tidak. Untuk apa yang seperti ini? Nggak ada manfaatnya. Ya. Qala fa fiha ta'lilun litauhid al-jami' bainan nafi wal isbat. Maka pada ayat ini terdapat taklil sebab ya, kenapa kita harus mentauhidkan Allah yaitu karena Allah yang menciptakan kita. Ya, itu saja cukup bagi kita ya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Al-jami' bainan nafi wal isbat. Yang di sini tercakup dalam ayat ini an-nafi wal isbat. Ya, innani bara'um mimma ta'budun. Illa alladhi fatarani. Innani bara'um mimma ta'budun. Ini nafi. Ya, nafi. Nabiullah Ibrahim menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau berlepas diri ya dari peribadatan kepada selain Allah. Ya, dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Illal ladzi fatarani isbat. Illallah sama. Ya, menetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah ya zat yang telah menciptakanku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kala yustafadu minal ayah anna tawhid la yahsul bi ibadatillahi ma'a ghairihi dan didapatkan faedah dari ayat ini bahwasanya tauhid ya tauhid itu tidak akan tercapai dengan peribadatan kepada Allah dan selain Allah. Ya, tidak cukup seorang itu beribadah kepada Allah kemudian tidak berlepas diri dari peribadatan yang lainnya, tidak. Sebagaimana kita jelaskan orang-orang musyrikin ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, yang paling jelas mereka melakukan ibadah haji mereka melakukan ibadah haji. Untuk siapa mereka beribadah haji? Untuk berhala-berhala mereka tidak. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan demikian? Karena sekali lagi Ka'bah itu tidak pernah digunakan sebagai sarana Ka'bahnya sendiri ya. Digunakan sebagai sarana kesyirikan Ka'bahnya sekeliling Ka'bah betul di situ ada berhala di dalam Ka'bah dulu ada berhala tapi Ka'bahnya sendiri ya mereka beribadah kepada Ka'bah bukan kepada Allah itu tidak ya ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kalau ya antara hikmahnya kalau Ka'bah pernah dijadikan ya e, ma'bud sesembahan selain Allah ini akan terjadi iltibas kerancuan ya ketika kita beribadah sholat menghadap Ka'bah tapi tidak ya tidak ini ya nikmat Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala balabudda min ikhlasihi lillah bahkan harus kita mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah ya tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah wana sufi hadal makam salah satu aksam dan manusia pada perkara ini terbagi menjadi tiga macam kismun ya'budullah wahda ya yang pertama adalah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kismun ya'budu ghairahu faqat yang kedua ya manusia golongan manusia yang beribadah kepada selain Allah saja yang ketiga wakismun ya'budullaha wa ghairahu dan ada golongan manusia yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah wal awwal faqat huwal muwahhid tetapi yang ya muwahhid yang betul-betul mentauhidkan Allah adalah golongan yang pertama yaitu yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Munasabatul ayah lil bab kita bacakan kalamnya Syekh Saleh Fauzan. Apa hubungan ayat dengan bab bab tafsir tauhid annaha dallat ala anna makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah huwal bara'atu minasyirki wa ifradillahi bil ibadah wa wa, wa ifradullahu bil wa ifradullahi bil ibadah bahwasanya hubungan ayat dengan bab bahwasanya ayat ini menunjukkan akan makna tauhid dan makna syahada Allah ilaha illallah yaitu al-bara'ah ya berlepas diri dari kesyirikan wa ifradullahi bil ibadah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah fa inna la ilaha illallah tastamilu ala nafi alladhi abbara anhu al khalilu biqaulihi innani bara wal isbat alladhi abbara anhu biqaulihi illa alladhi fatarani karena sesungguhnya la ilaha illallah la ilaha illallah mencakup nafi penafian, peniadaan. Ya. Kalau pada la ilaha illallah penggalan kalimat la ilaha, ini nafinya, tidak ada ilah. Ilah yang bagaimana? Yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada kecuali Allah. Ya. La ilaha ini nafi. Ya, diibaratkan oleh Al Khalil yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan perkataan beliau innani baraun mimma ta'budun sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi ini sama dengan ya la ilaha tadi nafi menafikan wal isbat mencakup al isbat penetapan yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi ya peribadahan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam kalimat la ilaha illallah adalah penggalan kalimat illallah ini isbat kecuali Allah ya yaitu hanya Allah saja satu-satunya yang berhak kita beribadah padanya ya yang diibaratkan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam ayat ini illalladzi fatarani ya, ini makna at-tauhid dan tafsir syahadati Allah ilaha illallah qala al-muallif rahimahullahu taala kita masuk pada ayat yang berikutnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Surat At-Taubah ayat ke-31 Loh kok tahu itu surat taubat 31 ya ini ditulis di sini. Ya bukan karena nafal ya. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ittakhadhu yaitu mereka al-Yahud wan Nasara ahlul kitab. Wow di sini ittakhadhu kembali kepada mereka al-Yahud wan Nasara ahbarahum ya ahbarahum al ahbar jam'u habr wahwal alim ya wahwal alim yuqalil alim aidan bahar li kasrati ilmihi wal habar bi fathil ha wa kasriha yuqalu hab habrun wa hibrun ya. al ahbar adalah alim seorang yang alim dan ini biasanya dari kalangan Yahudi ya dan dikatakan juga bagi seorang yang alim dikatakan bahar laut ya karena luas dan banyaknya ilmunya Bagaimana laut luas dan banyak airnya. Dan Haber boleh dibaca Haber dengan haknya difathahkan, boleh dikasrakan Hebron Ya. Al-ahbar berarti al-ulama. Ruhban ya jamak dari rahib. Ya. Ai ubadahum ahli ibadah mereka Biasanya dari kalangan Nasara. Kenapa demikian? Karena sifat mereka. Ya, orang-orang Yahudi sifat mereka adalah uh, al-maghdub alaihim. Ya, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya. Ya. Mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Mereka tahu hukum Allah tapi tidak menjalankan hukum Allah tersebut. Sementara Nasara kebalikannya adlalun ya disifati sebagai orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, mereka beribadah tidak diiringi dengan ilmu. Ya, karena itu ketika dikatakan ahbarahum ini biasanya kembali kepada orang-orang Yahudi wa ruhbanahum kembali kepada orang-orang Nasara artinya kembali kepada mereka tokoh-tokoh mereka baik dari kalangan Yahudi dan Nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum mereka orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan ya ulama-ulama mereka ahli-ahli ibadah mereka arbaban jamak dari rab mereka jadikan ya ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah wal masih ibn maryam demikian juga mereka menjadikan al masih ibn maryam ya sebagai ya tuhan selain Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada satu ilah saja la ilaha illahu tidak ada ilah yang hak yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali dia yaitu Allah subhanahu amma yusyrikun dan maha suci Allah dari apa ya dari kesyirikan yang mereka lakukan ini menjelaskan bagaimana keadaan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Bagaimana keadaan mereka? Mereka menjadikan ulama-ulama mereka ahli-ahli ibadah mereka atau dengan kata lain tokoh-tokoh mereka sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Ya dalam satu hadis ketika Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu taala anhu mendengar ayat ini beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau asalnya sebelumnya adalah seorang Nasrani bahwasanya mereka tidak pernah beribadah kepada tokoh-tokoh mereka ini ya mereka tidak pernah nanti akan datang babnya ya bab khusus yang menjelaskan itu ya tapi apa kata Rasulullah yang dimaksudkan dengan menjadikan ya tokoh-tokoh mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah adalah ketika tokoh-tokoh mereka itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah mereka orang-orang ahlul kitab mengikutinya atau sebaliknya ya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah mereka pun mengikutinya yaitu apa yang diinginkan dari ayat ini yaitu mereka melakukan kesyirikan di dalam perkara ketaatan. At-tahlil wa tahrim penghalalan dan pengharaman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak yang memiliki hak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Ya. Kalau Rasulullah, Rasulullah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah haram hukumnya. Apa yang dihalalkan oleh Allah halal. Kenapa mereka ahlul kitab dikatakan menjadikan tokoh-tokoh mereka ya, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah karena mereka mentaati mereka ya orang-orang Yahudi dan Nasara ini mentaati tokoh-tokoh mereka dalam perkara ini Ya, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka taati. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka taati. Ya. Itu yang diinginkan dari ayat. Ya. Karena itu itu bukan ini. Kita ambil Makna apa yang diinginkan atau apa kaitan ayat ini dengan bab yang menjelaskan tentang tafsirut tauhid? Qala Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat dengan bab, kaitan ayat dengan bab. annaha dallat ala anna min makna tauhid Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan syahadat persaksian Allah ilaha illallah adalah ifradallahi bitta'ati mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ketaatan fitahlili ma wa tahrima wa tahrimi ma ya pada perkara menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, apa yang dihalalkan oleh Allah kita katakan halal. Apa yang diharamkan oleh Allah kita katakan haram. Ya, jangan apa yang sudah diharamkan kita katakan halal atau apa yang dihalalkan justru kita katakan haram. Ya, atau mentaati orang dalam perkara demikian masuk pada syirik ketaatan adapun namanya tauhid ya di antara bentuk tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perkara ketaatan ini wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harram fahuwa musyrik dan barang siapa yang ya menjadikan sosok selain daripada Allah ya dia menghalalkan apa yang dihalalkan artinya ya dia menghalalkan sesuai kehendaknya ya bukan apa yang dihalalkan oleh Allah tapi apa yang dihalalkan oleh dirinya ya orang tersebut ya dia menghalalkan apa yang ingin